Allah masih memudahkan langkah kita, hati kita, kemudian kita bisa beribadah sama-sama, kemudian menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan uh, kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Uh, eh, kita masuk di bab ke-32 babu majaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab yang menyatakan hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat minumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ulang sedikit dengan ringkas. Hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im." Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum Zamzam dalam keadaan berdiri. Kata Imam Ibnul Qayyim, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum dengan duduk. Dan juga Eh, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara normal itu adalah dengan dengan duduk sedikit beliau minum sambil berdiri. Nah sehingga para ulama menyebutkan alasan kenapa beliau ketika itu minum zam-zam sambil berdiri. Di antaranya perkataan Imam Suyuti dikarenakan ketika itu izdihamun menas orang banyak. Karena orang ba orang banyak maka susah untuk apa namanya duduk kemudian beliau minum berdiri. Juga beliau menyebutkan alasan yang lain dikarenakan basah tanah di ketika itu. Ya, dikarenakan orang minum zam-zam kemudian basah maka uh, beliau minumnya sambil berdiri. Ada juga yang mengatakan dikarenakan uh, dinding dari sumur zam-zam itu tinggi. Sehingga kalau minum maka lebih tepatnya itu berdiri bukan untuk bukan duduk ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya uh, Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya berdiri itu boleh kalau ada hajat, boleh kalau ada ada hajat. Sedangkan hukum asal seseorang itu minum berdiri tanpa ada hajat, hukumnya adalah makruh tanzih, makruh tanzih. Itu kalau kita misalnya minum maka lebih baik duduk, ya. dan itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya diantara banyaknya hadis itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum uh, melarang minum seseorang sambil berdiri. Kemudian ada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri. Seakan-akan ada pertentangan di antara dua hadis ini. Padahal maksudnya adalah larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan makruh. Hukumnya adalah makruh tanpa ada hajat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri karena ada ada hajat. Ya. Kemudian. Uh, Hadis yang kita sampai adalah nomor 210. Eh, kita baca teks Arabnya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Yusuf ibn Hammad qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Isam an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id dan Yusuf bin Hamad. Keduanya mengatakan, menceritakan kepada kami Abdul Warith ibnu Sa'id dari Abu Isom dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Anas bernafas tiga kali ketika beliau minum untuk satu bejana atau wadah atau gelas dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alasannya adalah kenapa beliau uh, minum itu dengan tiga kali nafas dikarenakan amro wa arwa di sini diterjemahkan dengan ini lebih ringan bagi lambung dan lebih mengenyangkan ketika diminum. Jadi tatkala minum itu bukan dengan sekali nafas, tetapi dengan tiga kali nafas. Kemudian bernapasnya bukan di dalam cangkir, tapi di luar cangkir. Puasa kalau kamu contohkan? Anggap ini apa namanya cangkir. Bagaimana bernapas tiga kali? Pian minum, kemudian minum dulu, kemudian jauhkan bernapas dulu, minum lagi, kemudian jauhkan, kemudian minum lagi. Subhanallah. Ya. Minum nah, satu. Kemudian jauhkan, bukan bernapas di dalamnya ya. Nah, ini malah terlarang, tetapi di dijauhkan. Sampai tiga kali, sampai tiga kali. Itu yang dimaksud dengan bernafas tiga kali ketika beliau beliau minum. Nah ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam minum ya bahwa beliau bernafas tiga kali, bukan dengan sekali nafas sampai habis. Bukan. Tetapi apakah hukumnya boleh dengan sekali? Hukumnya boleh, tidak adalah larangan. Tapi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau minum maka dengan tiga kali nafas, satu, dua, kemudian tiga, baru letakkan. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala minum dengan bernafas tiga kali tadi, amro wa arwa, lebih ringan bagi lambung dan lebih mengenyangkan. Kita baca uh, penjelasan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, hadis ini menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika minum dengan satu bejana atau gelas tidak meneguknya dalam satu tegukan sekaligus. Jadi kayak minum misalnya sampai habis enggak, tetapi tiga kali. Tetapi bernafas di antara tegukan-tegukan tersebut. Beliau minum seteguk air lalu bernafas kemudian minum lagi, kemudian bernafas, kemudian minum lagi sehingga minumnya beliau diselingi tiga tarikan nafas. Ya, bukan dengan sekali nafas kemudian langsung habis kada. Tetapi hukum asalnya adalah boh, boleh, tidak ada larangan. Tetapi afdolnya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau minum maka dengan tiga kali nafas dan bernafasnya di luar bukan di dalam di dalam gelas. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan besarnya faidah cara minum seperti di atas. Beliau bersabda, ini lebih ringan bagi lambung. Terkadang kalau kita minum langsung sekaligus, terkadang sakit tenggorokan. Apalagi yang diminumnya adalah dengan tegukan jumlah besar. Karena belum pernah seperti itu. <laughs> Jadi sakit tenggorokan, maka nggak baik buat uh, tenggorokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan besarnya faidah cara minum seperti di atas. Beliau bersabda, ini lebih ringan bagi lambung. Maksudnya adalah lebih baik dalam cara minum dan lebih mengenyangkan. Maksudnya lebih cepat dalam memperoleh hilangnya rasa haus dengan cara minum tiga kali bernafas bukan dengan sekali eh, sekali bernafas. Ini adalah diantara kesempurnaan agama ini dan keagungannya bahwasanya dalam hal minuman pun itu juga sangat banyak adabnya, sangat banyak etikanya. Di antaranya adalah bernafas tiga kali. Dan termasuk kebutuhan utama seorang manusia adalah makan dan dan minum. Dan ternyata subhanallah, adab makan dan minum itu sangat banyak, sangat sangat banyak dikarenakan kita minum dan makan berulang-ulang dalam setiap setiap hari. Maka adab dan etikanya pun juga sangat sangat banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Ini salah satunya. Dalam agama ini ada petunjuk bagi seluruh hamba atau manusia untuk melakukan semua kebaikan. Nah, kalau kita minum di samping kita mendapatkan kebaikan dari sisi kesehatan dan juga mendapatkan kebaikan dari sisi aga, agama. Kita mendapatkan pahala karena mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian minum ikuti petunjuk Nabi. Kalau makan ikuti petunjuk Nabi. Kalau guring masuk WC istinja dan seterusnya, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak, maka pihak pun juga mendapatkan paha, pahala yang sangat yang sangat banyak. Kemudian berkaitan dengan badan-badan mereka dan kesehatan-kesehatan mereka. Jadi kebaikan Islam itu bukan cuma uh, pemeluknya dia mendapatkan kebaikan sisi agama, tetapi juga kebaikan sisi tubuh dan sisi fisik mereka. Kemudian kata Syekh, ini adalah agama yang memberi petunjuk untuk mendapatkan kebaikan dari segala sisi. Kata beliau, ini adalah agama, yaitu agama kita, subhanallah. Ini adalah agama yang memberi petunjuk untuk mendapatkan kebaikan dari segala sisi. Ini masalah makan dan minum. Belum lagi masalah-masalah yang lain, seperti mau tidur, masuk ke dalam WC, kemudian memulai aktivitas dengan membaca bismillah, kemudian kalau ingin masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk rumah baca bismillah, memasang pakaian dengan kanan dulu, kalau sisir dengan kanan dulu, maka banyak mendapatkan paha, pahala karena kita sudah mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung ke 211. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Rishdin ibni Quraibin an abihi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marrataini Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunannya dan dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Kita baca kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Khashram beliau mengatakan menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Rishdin bin Quraib dari abahnya. Nah, berarti termasuk keindahan sanad ini adalah anak meriwayatkan dari abahnya. Terkadang ada anak meriwayatkan dari abahnya, dari kakeknya. Anak meriwayatkan dari abahnya kemudian dari dari kakeknya. Ini anak dari abahnya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah eh, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika minum maka beliau bernafas dua kali. Kita baca penjelasan Syekh. Hadis ini kata Syekh bukan menjadi nas yang membatasi hanya bernafas dua kali saja. Nanti dijelaskan oleh beliau. Akan tetapi kemungkinan maknanya adalah bernafas di antara tegukan minum. Bisa jadi beliau minum tiga tegukan dan bernafas antara tegukan pertama dan kedua dan antara tegukan kedua dan ketiga sehingga dihitung menjadi dua. Sehingga dihitung menjadi dua. Jadi kata Syekh hadis ini bukan membatasi dua tegukan, tetapi tetap tiga tegukan tetapi dianggap menjadi dua. Belum contohkan. Minum sekali. Nah, minum ini adalah antara pertama dan kedua. Ulun andak, eh bernapas dulu kemudian yang kedua. Kemudian ulun bernapas lagi kemudian ketiga. Nah, ulun andak Bernapa, ber, berapa kali ulun bernapas? Dua kali. Yang ketiga ini ulun antak di sini. Tidak dihitung sebagai nafas yang ketiga. Bisa dipahami? Ulun ulang. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini bukan nas membatasi dua nafas saja. Tetapi dilihat dari bernafas tegukannya. Satu, dua, ketika ulun ketiga ulun andak Berapa kali tegukan? Tiga. Dia memang tiga tetapi sebenarnya dua dikarenakan yang terakhir itu ketika ulun anda ulun kada minum lagi. Maka dihitung sebagai du, dua. Ya, dihitung sebagai dua. Kemudian kata Syekh, kedua masalah ini yang disebutkan di dalam hadis ini dan beliau berhenti nafas pada tegukan yang ketiga, maka dihitung sebagai dua. Dikarenakan ketika yang ketiga maka beliau berhenti, maka dihitung sebagai sebagai dua. Karena ini termasuk kondisi yang sudah difahami secara nyata. Kita paham ketika Rasulullah SAW meletakkan gelas tersebut, maka dihitung seakan-akan dia seperti seperti dua, karena beliau tidak melanjutkan untuk minum. Kemudian langsung ke 212 berkata Imam Tirmidzi, hadasana Ibnu Abi Umar qala hadasana Sufyan an Yazid Ibnu Yazid Ibni Jabir Anib an, an Abdurrahman ibni Abi Amrah an jaddatihi Kabishah qalat Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman qumtu ila fiha qata'tuhu. Kata Imam Tirmizi, Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Ibnu Abi Umar, nama asli beliau adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Muhammad bin Abi Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Muhammad bin Abi Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Adan ah, itu kabilah di Yaman, tempat di, di Yaman. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini bin Oyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Oyainah. Dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Abdurrahman bin Abi Amrah dari kakeknya ya, dari kakeknya. Yang bernama Kabsyah neneknya afwan dari neneknya ya, jaddatihi dari neneknya yang bernama Kabsyah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungiku lalu beliau minum dari kir di, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minum dari mulut kirbah yang tergantung dan beliau minum sambil sambil berdiri. Lalu aku pun berdiri untuk meraih kirbah tadi lalu aku potong kirbah tersebut. Ulun ulang. Kata Kabisyah, eh, seorang sahabiah ya, perempuan, dia mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungiku dan beliau minum langsung dari mulut kirbah. Kirbah itu adalah wadah banyu tapi terbuat dari kulit. Itu kirbah, ya, terbuat dari kulit. Yang tergantung pada dinding dan beliau minum sambil berdiri. Nah, kemudian aku pun berdiri menuju kirbah tersebut dan aku potong ujung dari kirbah tersebut sehingga bisa beliau minum ya dikarenakan di situ menempel bekas mulutnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam kita baca penjelasannya kata Syekh Abdul Razzaq Kabisah al Ansoriyah adalah saudari dari Hasan bin Thabit dari Hasan bin Thabit perkataan Kabisah dan beliau minum langsung dari mulut kirbah yang tergantung pada dinding Kirbah adalah tempat untuk menyimpan air yang dibuat dari kulit yang sudah disamak. Ya, jadi kulit entah kulit buaya atau kulit ular ya. Kalau dia disamak, ada prosesnya dikeringkan, kemudian dicuci, kemudian dibikin menjadi ikat pinggang kah atau tas kah atau wadah banyu kah, maka dia su suci. Dikarenakan dia sudah di, disamak ada prosesnya. Nah, dibikin pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki wadah air kirbah yang terbuat dari kulit ya, terbuat dari dari kulit. Kemudian e, perkataan Kabisyah, kemudian aku pun berdiri menuju kirbah tersebut dan aku potong ujungnya yaitu di bagian Rasulullah SAW minum di tersebut di bagian mulut Rasulullah SAW menempel di eh, tempat tersebut. Maksudnya adalah kata beliau, aku berdiri menuju mulut kirbah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum darinya dan mulut beliau menempel padanya. Aku pun memotongnya dan aku simpan mulut kirbah tersebut karena be pernah menempel bekas mulut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu mereka semangat dalam mencari keberkahan entah berupa ludah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun barang-barang bekas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang para sahabat itu tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka mereka rebutan mengambil sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain Ummu Salamah menyimpan menyimpan apa? Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau jadikan sebagai obat. Nah kemudian pertanyaannya apakah boleh dikiaskan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulun minum pian berabutan misalnya. <laughs> maka tidak boleh dikiaskan kepada selain Nabi. Ini khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa dalilnya? Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh sebagian sahabatnya untuk mengambil keberkahan kepada sebagian sahabat yang lain. Yang kedua, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan riwayat para sahabat itu mengambil keberkahan dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak pernah para sahabat berebutan mengambil bekas wudhu Abu Bakar. Tidak pernah ditemukan riwayat bahwasanya tatkala minum Abu Bakar maka sebagian sahabat mengambil keberkahan dari sisa minum Abu Bakar. Itu sahabat apalagi kita yang tidak dijamin dengan dengan surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah khusus khususiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak diboleh dikiaskan kepada selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada orang yang mendakwa atau mengaku itu adalah sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Ada bekas peninggalan Nabi sandal Nabi? Maka jawabannya sebagaimana hadis itu diteliti para ulama kesohihannya maka kita pun juga meneliti itu benar nggak sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan bukan sandal Nabi? Itu yang ditakutkan. Sampai sekarang misalnya ada yang mengaku ada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada sanatnya. Sebagaimana hadis datang kepada kita ada sanat yang diteliti oleh para ulama. Apakah rambut itu bagaimana sanatnya? Bagaimana kita yakin bahwasanya itu adalah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan bukan rambut Nabi? Berarti kita bertabaruk dengan selain selain Nabi. Sedangkan peninggalan Nabi yang paling utama adalah hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis dalam banyak ki, kitab. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kita pegang. Nah, diantara hilangnya, di antara eh, sebab hilangnya bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rambut, seperti baju, itu tatkala terjadi terjadi perang, sehingga eh, ada yang apa kebakar, Eh, selendang Nabi ya. Maka di zaman sekarang kita tidak bisa memastikan itu adalah peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana kita tidak berani mencari berkah kepada benda ter tersebut. Ya. Kemudian uh, <clears throat> intinya adalah dalam masalah ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri satu kasus ketika ada kirbah apa tadi eh, wadah air terbuat dari kulit yang menggantung. Nah ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri karena ada hajat. Kenapa? Karena kerubah tersebut menggan, menggantung. Ya. Dan tidak mungkin Nabi potong karena punya orang ya. karena itu punya oh punya orang, punya kabisyah tadi. Ya. Dan tidak Nabi, Nabi apa namanya Nabi potong. Nah kemudian pertanyaannya, seandainya ada banyu yang menggantung di rumah kita, tetapi ada banyu di lain diceret, apakah kita minum berdiri sambil menggan, sambil apa tadi? berdiri karena ada banyu yang menggantung, kada karena ada yang lain. Nah, ini kemungkinan kondisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada air kecuali yang menggantung itu. Kalau ada yang menggantung kemudian ada yang lain, maka kita ambil yang yang lain dan kita minum duduk karena itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hadis nomor 213 ya. Masih tentang minum ya. Sangat banyak hadisnya. <laughs> 213 ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Azrah ibn Thabit al-Ansari an Thumamah ibn Abdullah qala kana Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yatanaffasu fil ina'i thalasan wa Anasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalasan Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Eh, kata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia berkata Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dia berkata Uzrah bin Thabit Al-Ansari bercerita kepada kami dari Sumamah bin Abdullah, Sumamah nama laki-laki ya. Jadi terkadang banyak nama laki-laki itu diakhiri dengan tak marbutah. Hamzah, Bukan dia perempuan seperti Fatimah, Aisyah itu benar. Nama perempuan, banyak diakhiri dengan tak marbutah. Hafsah, Fatimah, Aisyah, Safiyah. Tetapi banyak juga nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Seperti Maisarah, nama laki-laki. Thumamah, Ikrimah. Itu nama laki-laki. <laughs> Iya. Kalau Rahma nama perempuan, baik. <laughs> Rahma. Ya. Dari Sumamah bin Abdul Malik, beliau mengatakan, Anas bin Malik biasa bernafas saat minum dengan sebuah bejana atau cangkir sebanyak tiga kali. Dan Anas mengklaim atau mengaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa bernafas di dalam bejana sebanyak tiga kali. Dan ini benar, sebagaimana riwayat yang sudah kita sebutkan. Kata Syekh, dari hadis ini dapat diambil pelajaran penting bahwa Para sahabat sangat semangat dalam mengikuti sunnah atau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah minum pun, dalam masalah makan, maka mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adatnya, bagaimana etika, etikanya, bagaimana perintahnya. Sekalipun bukan wajib, maka para sahabat pasti mengerjakannya. Iya. Jadi perbedaannya antara kita dan para sahabat ya. Kalau para sahabat mengerjakan sunnah karena itu sunnah, kalau kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Nah, ada yang bisa dipahami lah. <laughs> Para sahabat mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Para sahabat mengerjakan sebuah perbuatan yang sunnah bukan wajib karena itu adalah petunjuk nah, Nabi. Kalau kita meninggalkan perbuatan sunnah karena itu sunnah, kita meninggalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengatakan hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Bisa dipahami? Jadi intinya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ada petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun itu adalah sunnat bukan wajib, maka mereka pasti mengerjakan. Dan kita kadang meninggalkan perbuatan petunjuk Nabi dikarenakan mengatakan hukumnya cuma sunnat kada wajib. Padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan jalan keselamatan. Sekalipun adalah sunnat bukan wajib. Maka apalagi bulan puasa ya, masya Allah tadi ulun dari Gambut sampai ke sini itu orang-orang semangat menuju ke masjid sembahyang berjamaah, masya Allah. Yang kita khawatirkan imbas masuk bulan Syawal, apakah masih semangat ketika subuh? Kan kalau kita anggap bulan Ramadan itu seperti latihan seperti daurah yang mana disiapkan untuk 11 bulan berikutnya. Kalau pian kita semangat cuma satu bulan, ketika masuk medan peperangan 11 bulan kada semangat, berarti kada berhasil. Anggapnya seperti tentara yang disiapkan satu bulan latihan untuk perang. Ketika latihan harap benar, tapi ketika perang beneran langsung KO. Berarti kan nggak berhasil ketika dia perang. Jadi intinya adalah bulan Ramadan itu adalah latihan kita selama 30 hari, satu bulan, yang mana kita mempersiapkan untuk 11 bulan berikutnya. Jangan cuma semangat ibadah ketika di bulan Ramadan. Mana tadi? Ya. Hadis ini bisa diambil kesimpulan kata Syekh bahwasanya para sahabat sangat semangat dalam mengikuti sunnah atau kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan adab-adab mulia yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta, serta baiknya cara para sahabat mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga apa namanya? Eh, ketika kita membaca hadis ini maka harus kita benar-benar mengikuti jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya seperti masalah adab-adab sangat banyak ya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti adab tidur, adab buang hajat, adab pergi ke masjid ya, adab berpakaian. Ya. Tatkala melepas pakaian apa yang kita ucapkan? Baca bismillah. Ya, baca bis bismillah. Tatkala masuk WC juga baca bismillah. Lengkapnya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita membaca bismillah tatkala masuk WC? Dikarenakan itu adalah sebagai penutup, sebagai sutroh antara kita dengan jin atau syaitan sehingga mereka tidak melihat aurat kita. Nah, pertanyaannya kalau kita buang hajat di tanah lapang, di tanah lapang bukan di sebuah bangunan, apakah tetap disuruh membaca doa ini? Kan kalau kita masuk WC ini bangunan, sebelumnya kita membaca. Tapi di tanah lapang membacalah. Biar misalnya singgah karena ada WC, maka kencing di tanah lapang gak ada bangunan. Tetap membaca inilah doa inilah. Tetap kapan? Tetap kali ingin melepaskan pakaian atau klerek apa klerek resleting pian. Sebelum itu maka baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekalipun kita apa BAB atau kencing bukan di bangunan, di tengah lapang maka tetap membaca doa ini ya. agar jangan dilihat oleh syaitan ketika ketika kencing. Nah ini adab dalam BAB belum yang lain. Kemudian sudah isyurkah? Kering mana rakungan. Lah 8 menit lagi lah. Berapa menit lagi Abu kila. Kita habiskan karena ada beberapa hadis lagi. Ya. Hadis yang berikutnya nomor 214 ya. Qala Imam Tirmizi haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj an Abdul Karim an Al-Bara bin bin Zaidin ibni ibnati Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu an Anas eh, radhiyallahu taala anha an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaimin wa kirbatun muallaqah Fashariba min famil kirbah wa huwa qa'im. Faqamat ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqat faqata'atha. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Berkata Imam Tirmidzi, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia berkata Abu Asim bercerita kepada kami dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij, anak Juraij, nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj anak Juraid padahal Juraid adalah ngaran kai padahal nama abah beliau adalah Abdul Aziz Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj dari Abdul Karim dari Al-Bara bin Zaid yaitu ibnu anaknya anak dari anak perempuannya Anas bin Malik. Nah, berarti cucunya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini punya anak yang bernama Baro. Ya, yang bernama Baro. Dari Anas bin Malik. Nah, berarti cucu meriwayatkan dari Kai. Keindahan sanat ini adalah cucu meriwayatkan dari dari Kai. Bahwa Nabi pernah menemui Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah uh, mamanya Anas bin bin Malik. Ada yang mengatakan nama asli Ummu Sulaim adalah al Gumaiso Gumaysa'u. Pakai ghain, Gumaysa'u. Ada yang mengatakan Rumaysa'u, bukan rumaysa.com. Rumaysa'u. Nama dari asli dari Ummu Sulaim. Kata Anas eh, kata Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui Ummu Sulaim yaitu ibu Anas bin Malik sedangkan kirbahnya apa tadi? Eh, wadah banyu yang terbuat dari kulit itu tergantung di dinding. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari mulut kirbah tersebut sambil ber, berdiri. Kemudian Ummu Sulaim pun berdiri menuju kepada kirbah tadi, kepala kirbah tadi tersebut dan memotongnya. Ini juga sama dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri karena ada hajat. Dan kemudian Ummu Sulaim memotong kirbah tadi untuk mengambil keberkahan dari bekas mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh hadis ini semakna dengan hadis Kabesyah sebelumnya. Kemudian hadis terakhir, hadis nomor 215. Berkata Imam Tirmizi, Haddatsana Ahmad ibnu Nasr An-Naisaburi qala haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi qala haddatsana Ubaidatu bintu Nail an Aisyah radhiyallahu an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Qala Abu Isa wa qala ba'duhum Ubaidatu bintu Nabil. Hadis ini dinasai oleh albani Kemudian kata Syekh Khatama rahimallahu terjemah hadzal hadis wa qad wa taqaddama tafsil Ibnu qayyim fi hadzal mas'alah. Kata Imam Tirmidzi mengatakan, Ahmad bin Nasr An-Naisaburi bercerita kepada kami, dia berkata, Ishaq bin Muhammad Al-Farwi bercerita kepada kami dia berkata Ubaidah binti Nailah ya. Abidah ya, nah ini salah cetak Pak. Ya. Yang benarnya Abidah bukan Ubaidah. Abidah. Tunggu tunggu, hadang dulu Pak. Kalau teks Arabnya Ubaidah. Nah, hadang dulu lah. <clears throat> Abidah ini Pak, Abidah ya benar. Abidah. Ini pian ganti Ubaidah menjadi Abidah. Dia berkata, Abidah binti Nail berkata, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau eh, Aisyah Sa'ad bin binti Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengambil dari abahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, berarti anak perempuan mengambil dari abahnya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum pernah minum sambil berdiri. Pernah minum sambil berdiri. Kata Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan, sebagian di antara mereka para ulama berkata namanya Ubaidah binti Nabil. Di atas tadi Abidah kata Imam Tirmidzi. Sebagian para ulama itu meriwayatkan dengan kata-kata Ubaidah binti Nabil. Kemudian eh, kata Syekh Abdul Razak, penulis rahimallahu yaitu Imam Tirmidzi menutup bab ini dengan hadis ini. Sebelumnya sudah dijelaskan penjelasan rinci dari Ibnul Qayyim yaitu masalah minum sambil berdiri. Intinya adalah eh, kesimpulan dari hadis ini bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam minum adalah duduk dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam minum juga adalah duduk. Kemudian tatkala ada hajat sebuah kondisi yang mau kadang mau kita berdiri atau sulit untuk duduk maka berdiri. Hukum asal seseorang itu minum berdiri tanpa ada hajat adalah makruh. Kemudian kalau ada hajat hukumnya adalah boleh. Kalau kita berduduk maka itu adalah sunnah yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah alam bisawab. Yeah. Apa hukum makan atau minum sambil bersandar atau nyender? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Secara asal hukumnya bahwa boleh tidak ada larangan. Kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar. Kemudian, bolehkah minum dengan tangan kiri tetapi sambil dipegang dengan tangan kanan? Ya pian, misalnya kalau in, minum Ya kayak ini, jadi minum itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau banyunya tekonya ganal dan pian kau dengan dua tangan, eh, dengan sebelah tangan maka dengan kedua tangan. Kayak gini. Ya boleh karena banyunya ga, banyunya ganal lagi. Karena wadahnya besar, kayak teko misalnya. Keredal cangkir, ya maka pian dengan dua, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kemudian yang banyak kesalahan dari kita itu kita makan. Kemudian kita enggak mau karena tangan kotor, tangan kiri. Nah ini salah. Lebih baik gelas kotor daripada kita menyelisihi sunnah kan bisa dicuci. Ya, jadi kalau kotor maka nggak apa-apa kotor kita minum. Jangan sampai kita ada ada hakon cang, cangkir larang misalnya oh, tangan kiri karena tangan kotor yang makan, maka jangan seperti itu. Lebih baik di dicuci. Merepotkan diri sendiri gak ada apa-apa. Dan kita lebih memilih apa namanya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh kalau ada hajat seperti misalnya cangkirnya gana, maka dengan dua belah tangan ya. Itu tidak mengapa. Karena kan tangan kanan kotor, karena ada apa tadi? makanan atau celemotannya. Karena apa-apa jalan tadi lebih baik. Ini seandainya cangkir kan kalau sebelah tangan, maka dengan sebelah tangan, tangan kanan kita utamakan. Tangan kotor karena apa-apa, lebih baik gelas kotor dan bisa dicuci ya daripada apa namanya kita dengan tangan kiri kemudian menyusui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah a'lam bisa gih gih Nggih. <laughs> Ada pertanyaan dari Sidin. Oh puasa ulang lagi <laughs> Sidin bagaimana melepaskan baju baju kita laki-laki atau suami tapi yang melepaskan bini istri yang melepaskan wallahu alam dalil umum kalau melepaskan baju dengan baca bismillah wallahu alam ya Enggak terpikir baik <laughs> ya ini bisa saya sampaikan nanti dia bisa tanyakan kepada Ustaz Ahmad atau Ustaz Khairullah ya uh, <laughs> Semoga masih semangat ya, bukan cuma di, di Ramadan pertama.